سووا صفوفكم inna تسوية الصفوف من تمام الصلاة rapatkan saf lurus untuk mencapai kesamaan dalam sholat berjamaah. الله السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تنصرني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءكم بالبينات قالوا هذا سر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يغفر القوم الظالمين يريدون أن يسروا نور الله بأفواههم والله مسلم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Allah عذاب عليم يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار ومساكن طيبات في جنة أرض ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وصلهم قريب وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعظيما لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله مثلنا موائد إحسانه وإنعامه وعاد علينا في هذه العيد السعدي مواعيد بره وإكرمه وألبسنا ملابس السعد وليد الأبخار أحمده سبحانه حمد من نكبت الأرض في الليل والنهار وسبها بحمد ربه واستغفر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام في هذا حق قيامه وهو المستقفى في المحشر اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن بملته استهار الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وسرور وعتاق من النار وأجور في مثله تنزل الملائكة فتضافح المصلين وتستغفر لهم عزيز الغفار أحل الله لكم الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فيا سعادة من صام رمضان وفي هذا اليوم أفطر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini Allah sampaikan usia kita pada hari kemenangan. Satu Sawal adalah hari kemenangan bagi setiap kaum muslimin yang telah mencapai tingkat takwa yang ditempa selama bulan Ramadan. Sejak bergemanya takbir kemarin sore, di saat kita telah berbuka untuk puasa yang terakhir pada tahun 1435 Hijriah, gemah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar telah memecahkan seluruh kesombongan kita, telah menghancurkan semua keserakahan kita, telah melenyapkan seluruh yang kita anggap kita ini mampu. Makna takbir, hakikat takbir itu bukan cuma di mulut, bukan cuma kita mengucapkan Allahu Akbar Allah yang Maha Besar semata-mata, tetapi ada hakikat yang terkandung dalam hati kita. Ketika lidah kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hendaklah hati kita juga mengatakan bahwa kecillah kita, kecillah kita, tak berartilah kita, tak berartilah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah salat yang dimuliakan Allah, yang pertama hakikat takbir itu membesarkan zat Allah. Kita besarkan zat Allah. Allahu Akbar zat Allah yang maha besar dan kita kecilkan zat kita di hadapan Allah. Baru betul takbir kita. Yang kedua, hakikat takbir itu adalah membesarkan kekuasaan Allah, mengecilkan kekuasaan kita. Kita tidak bisa buat apa-apa. Puasa yang kemarin yang kita kerjakan selama 29 hari, atau ada yang mengerjakan 30 hari, ibadah puasa yang kita kerjakan semalam, lulus kita dalam ujian puasa, bisa menahan lapar kita satu hari, bisa menahan haus kita satu hari, bisa tidak berhubungan suami istri satu hari. Itu bukan karena kehebatan kita, itu karena kebesaran Allah. Maka Quran mengatakan surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, cukupkan bilangan puasa itu dan bertakbirlah. Jadi takbir yang kita lakukan itu perintah Allah dalam surat Al-Baqarah. Dan bertakbirlah kepada Allah. Apa yang kita takbirkan? Wal ala ma'adakum. Bertakbirlah kepada Allah, besarkanlah Allah atas petunjuknya kepada engkau. Sidang jemaah sholat id yang dimuliakan Allah, artinya Takdir kita yang kemarin itu kita besarkan Allah karena Allah telah memberi petunjuk kepada kita. Tidak sedikit umat Islam yang tidak dapat petunjuk di bulan Ramadan kemarin. Banyak umat Islam yang tidak puasa. Banyak umat Islam yang tidak meninggalkan perbuatan maksiat. Banyak orang Islam yang berani makan secara sembunyi-sembunyi. Banyak umat Islam yang berani makan secara terang-terangan pula mereka tak mendapat hidayah oleh Allah. Maka siapa yang bertakbir kemarin, kalau benar takbirnya pasti meleleh air matanya. Kalau benar takbirnya pasti dia menangis. Walikutakbirullah ala ma Ya Allah, engkau maha besar atas kebesaranmu, petunjuk dan hidayahmu, Ya Allah. Kami dapat berpuasa sebulan penuh, Ya Allah. Atas petunjuk dan hidayahmu, Ya Allah. Kami dapat tarawih di malam Ramadan, Ya Allah. Mampu kami mengeluarkan zakat fitrah karena petunjuk engkau, Ya Allah. Petunjuk Allah. Maka tak sedikit orang yang menangis begitu takbir digemakan. Begitu takbir kemenangan, air mata bercucuran. Air mata meleleh. Inilah orang-orang yang dimenangkan Allah di bulan Syawal ini. Inilah orang-orang yang dimerdekakan Allah. Inilah orang-orang yang diampunkan Allah. Tapi masih banyak kita lihat umat Islam yang tidak memiliki hakikat Islam. Mereka takbiran bukan bertakbir. Takbir membesarkan Allah. Takbiran belum tentu membesarkan Allah. Justru banyak takbiran yang dilaksanakan bertentangan dengan syariat Islam. Banyak orang bertakbiran di mana-mana. Dengan kendaraan, dengan sepeda motor, dengan mobil, atau dengan berjalan tetapi tidak memenuhi standar daripada yang dimaksud oleh Allah untuk membesarkan Allah. Mereka bertakbir dengan bakar-bakar mercon. Mereka takbir dengan mengganggu orang lain. Ini bukan takbir yang disuruh oleh Allah. Ini bukan takbir yang disunahkan oleh Rasulullah. Biarlah kita takbir di dalam masjid. Sementara hakikat takbir kita dapat tak begitu perlu bagi kita takbir di jalanan, ketika takbir itu mengganggu orang lain, ketika takbiran itu mengganggu ketentraman orang lain, atau bahkan membakar mercon di tengah jalan, itu bukan takbir, itu takbiran ala Zahudi, itu takbiran ala Nasrani, itu takbiran golongan orang-orang kafir. -orang Orang Islam tidak membakar mercon ketika takbir. Orang Islam tidak membakar mercon ketika bulan puasa. Orang Islam husuk di dalam puasanya ketika Ramadan. Orang Islam husuk di dalam takbirnya ketika satu sawal dan menyambut Idul Fitri. Itulah orang Islam. Orang Islam tidak tertawa. Orang Islam tidak berpoya-poya. Tetapi orang Islam itu menangis ketika ditinggalkan Ramadan. Menyambut sawal. Dia menangis dia menenangkan air mata. Ya Allah, apakah aku masih sanggup Engkau berikan usia ya Allah agar aku dapat menunaikan ibadah Ramadan pada tahun depan. Ini yang ditangiskan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak berpoya-poya, tidak tertawa-tawa ketika tinggalkan Ramadan. Rasul mengatakan, seandainya umatku tahu fadilah Ramadan, pasti mereka berharap seluruh bulan adalah Ramadan. Cuma karena sebagian orang menganggap Ramadan adalah bulan-bulan yang biasa atau satu sawal adalah bulan-bulan untuk berpoya-poya. Mereka melaksanakan takbiran di luar makna hakikat Islam. Maka mereka tidak menangis. Mereka justru tertawa. Mereka tidak merenung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله مها بسار الله مها بسار الله مها بسار Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah saja yang berhak dipuji. Maka orang-orang yang menangis benar imannya. Orang-orang yang tertawa salah imannya. Yang menangis itu yang benar imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila digemakan nama Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, bergetar jantungnya, menetes air matanya. Karena yang disebut adalah nama kekasih yang dirindukan. Nama kekasih yang tidak dilihat di alam dunia. Nama kekasih yang akan dilihat di akhirat. Allah Azza wa Yang akan kita lihat nanti. Kata Rasul, ada dua kenikmatan orang yang berpuasa yang pertama nikmat orang yang berpuasa ketika dia buka puasa, nikmat luar biasa. Kita bisa minum selejat apapun, kita bisa makan selejat apapun, tapi begitu minuman yang pertama air putih yang masuk ke tenggorokan kita, nikmat luar biasa karena itu awal buka kita. Sepotong kurma sebuah kurma yang masuk ke mulut kita dengan asbab kita buka nikmat luar biasa betul kata Rasul di luar itu kita bisa makan satu kilo kurma di luar itu kita bisa minum lima enam gelas air tetapi memang betul kata Rasul nikmat yang pertama didapat oleh orang yang berpuasa ketika dia buka nikmat kedua kata Rasul yang akan didapat oleh orang yang berpuasa yang tidak ada taranya ketika orang yang berpuasa nanti menemui Allah melihat wajah Allah langsung subhanallah orang yang berpuasa di dunia nikmatnya ketika berbuka dan ketika nanti di akhirat akan melihat wajah Allah langsung di sanalah Allah mengatakan wa analladzi ajzibi aku yang akan menyempurnakan ibadah puasamu hari ini. Semua ibadah kita bisa tergadai. Semua ibadah kita bisa dikerahkan pada orang lain. Nanti di akhirat banyak orang yang rugi. Mereka sholat, kata Rasul. Mereka zakat, mereka haji, kata Rasul. Tapi seluruh ibadahnya itu diserahkan kepada orang lain. Karena dia sering menceritakan, memfitnah, dan menghibah saudaranya. Illa saum, kecuali saum. Maka ketika ada seorang mukmin ditanya kepada Allah, kenapa engkau belum masukkan dia ke surga? Ya Allah, orang ini semua pahalanya sudah diberikan kepada orang lain. Sholatnya sudah diberikan kepada si Polan. Zakatnya sudah diberikan kepada si Polan. Hajinya sudah diberikan kepada si Polan. Maka dia masih tergantung mau masuk surga. Puasanya Tinggal puasanya ya Allah yang belum diberikan. Memang puasa tidak boleh diberikan kepada orang lain wa ana wa ana lazi azizbi aku yang akan membalasnya hari ini subhanallah kehebatan kuasa daripada amal-amal yang lain tidak bisa diserahkan kepada orang lain dengan asbab dosa-dosa kita di waktu dunia ini oleh karena itu banyak orang yang rugi karena semalam di bulan Ramadan tidak mencapai keridhaan Allah, tidak mendapat keampunan Allah. Maka menangislah kita. Mari kita banyak-banyak menangis di sawal ini. Kenapa? Ditinggalkan Ramadan Hadirin masyarakat jamaah sholat yang dimuliakan Allah. Makna Idul Fitri ini harus kita benar-benar pahami. Tidak ada kaedah Islam yang menyuruh kita untuk membuat halal bihalal. Tetapi halal bihalal adalah sesuatu adat budaya yang baik jika kita lakukan. Sepanjang tidak kita kerjakan dengan yang maksiat menyebut halal bihalal adalah dihilangkan lamnya pada halal yang kedua. Masih banyak orang Islam yang sebutnya salah. Halal bil halal adalah ucapan yang salah. Halal bihalal ucapan yang benar tanpa lam. Halal bihalal. Arti halal bihalal maaf memaafkan, halal menghalalkan, meraksanakan Idul Fitri dengan yang halal-halal adalah salah dan keliru jika di Idul Fitri mereka mampu di bulan Ramadan untuk mengharamkan makanan yang halal, tetapi banyak orang di Idul Fitri mengharam menghalalkan apa yang haram. Artinya, haram Komar, minuman keras di bulan yang lain haram, maka sama di bulan ini juga haram. Jangan pernah ada satu tetes pun komar, satu tetes pun minuman haram di rumah kaum muslimin. Enggak. Jangan bangga. Jangan merasa hebat. Jangan merasa besar ketika banyak yang datang ke rumah kita. Sajian orang. Orang mengirimkan parsel, Tapi parsel di dalamnya minum-minuman keras. Kita bangga ke orang. Itu kehinaan. Itu kerendahan. Kemuliaan kita apa? Takbir yang benar di bulan sawal ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham ucapan minal aidin wal faidin yang kita ucapkan jangan salah pakai, jangan salah sebut, jangan salah berikan kepada orang yang tidak tepat. Buka 90, buka Al-Qur'an 6666 ayat Al-Qur'an, 114 surah Al-Qur'an, 30 juz Al-Qur'an. Tidak ada kata minal aidin wal faidin. Buka hadis-hadis Rasulullah. Tidak pernah ada perkataan Rasulullah yang mengatakan minal aidin wal faidin. Apalagi diucapkan pada bulan Syawal. Dari mana kata minal aidin wal faidin? Minal aidin wal faidin pernah diucapkan oleh sahabat. Dan bukan salah ketika kita ucapkan di hari raya ini. Bukan salah. Tetapi salah alamat jika minal aidin wal faizin kita ucapkan dan kita berikan kepada orang yang tidak berpuasa. Salah alamat. Minal aidin wal faizin, kalaupun mau kita ucapkan, mau kita sampaikan, sampaikanlah kepada yang berhak menerima ucapan itu. Sejarah minal aidin wal faizin adalah perkataan sahabat Rasul ketika mereka menyambut orang-orang yang baru pulang dari perang. Maka orang-orang yang selamat dari peperangan, mereka kembali dalam keadaan hidup. Orang-orang yang tidak ikut perang menyambut mereka dengan ucapan minal aidin wal faizin selamat kembali dari berperang. Semoga mendapat keridoan Allah. Itu makna minal aidin wal faizin. Bukan minal aidin wal faizin. Bukan maknanya mohon maaf lahir dan batin. Salah. Kita maunya beragama ini tahu dalil. Apa yang kita kerjakan ada ilmu sama kita. Jangan ikut-ikutan. Sudah saatnya umat Islam ini beragama dengan ilmu. Bukan beragama dengan ikut-ikutan. Kita tengok di markisa-markisa, kita tengok di bingkisan-bingkisan lebaran di parcel minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sehingga umat Islam mengartikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin tidak ada kaitan minal aidin wal faizin dengan makna tidak ada kaitan yang sama di sana tetapi karena kebodohan kita karena ketidakmauan kita belajar kita salah pakai sehingga sebagian orang menambah lagi minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin kacang kodin kantongin kita tambah tambah dengan yang tidak benar tahulah kita minal aidin wal faidin kalau kita salami orang minal aidin wal faidin kita tahu bapak ini puasa kita tahu ibu ini puasa kita tahu saudara kita di kita tahu saudara kita dibacakan cocok kata-kata minal aidin wal faidin sama mereka selamat kembali dari perjuangan. Selama bulan Ramadan kita berjuang, Pak. Selama bulan Ramadan kita melawan hawa nafsu. Nabi mengatakan dari perang Badar Razakna min jihadil asdor. Kita baru pulang dari perang kecil saja ini. Ilal jihadul akbar. Menuju kepada perang besar. Sahabat tanya, Ya Rasul, mahwa jihadul akbar. Apa itu perang besar? Perang melawan hawa nafsu. Kita semalam melawan hawa nafsu, Pak. Sehingga ada orang yang sombong. Beribadah dengan sombong. Apa dia bilang? Saya selama puasa tak rasakan haus. Saya selama puasa tak rasakan lapar. Bohong. Orang yang puasa 13 jam tidak makan pasti lapar. Orang yang puasa 13 jam tidak minum pasti haus. Sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min takbirin. Tidak masuk surga orang yang punya sifat sombong di dalam hatinya walau sedikit. Sombong. Jangan iringi ibadah dengan kesombongan. Jangan iringi ibadah dengan kata kaburan. Allah benci. Sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian kita. Jangan coba-coba pakai pakaian Allah. Oleh karena itu, wajar. Yang dinilai Allah ibadah kita puasa karena rasa haus yang kita tahan. Itulah ibadah kita. Yang dinilai Allah kita dapat pahala karena lapar yang kita tahan. Yang tak lapar tak makan, yang tak haus karena tak minum itu malaikat. Tidak diwajibkan Allah puasa kepada malaikat tuan-tuan sekalian. Allah wajibkan puasa kepada orang beriman. Orang yang beriman lapar kalau tidak makan, orang yang beriman haus kalau tidak minum. Dengan lapar dan haus itulah Allah berikan pahala kepada mereka. Jangan iringi ibadah kita dengan sombong kepada Allah. Allah tak suka. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Akhirnya yang kita pantas ucapkan minal aidin wal faizin kita tengok-tengok orangnya Pak. Oh Bapak ini puasa, oh Ibu ini puasa, oh saudaraku ini kemarin tarawih. Cocok kalimat itu, minal aidin wal faizin. Selamat kembali dari peperangan. Semoga Allah meridhoi. Cocok kalimat itu. Tapi kalau kita tahu kemarin dia tidak puasa, kita tahu kemarin dia waktu puasa pun dia merokok di tengah jalan, dia minum di pinggir jalan. Orang seperti ini tak cocok melaksanakan hari raya. Tak pantas untuk di satu sawal merasakan. Tak pantas. Mereka suka ikut-ikut-ikutan. Yang berhak hari raya ini yang puasa, Pak yang berhak hari raya ini, yang kemarin terawih, yang berhak hari raya ini, yang bayar zakat, yang tak puasa, yang tak terawih, yang tak bayar zakat, malulah ente. Tapi walaupun begitu, tidak apa-apalah kalaupun hari ini ada yang hadir. Semoga tahun depan diubah. Insya Allah. Masyurul Muslimi jamaah sholat id yang dimuliakan Allah. Ini hikmahnya. Idul Fitri ada dua maknanya. Yang pertama Idul Fitri artinya hari berbuka. Siapapun umat Islam jangan lagi sombong. Tidak boleh puasa pada hari ini. Hari ini hari aftar, hari berbuka. Haram hukumnya puasa pada tanggal satu sawal. Maka makna Idul Fitri hari berbuka Pak yang pertama. Jadi kalau ditanya Idul Fitri apa artinya? Hari berbuka aktor. Idul Fitri hari berbuka. Artinya tak boleh puasa. Lima hari kita dalam setahun haram hukumnya puasa. Yang pertama tanggal 1 sawal, yang kedua tanggal 10 julhijjah, yang ketiga tanggal 11 julhijjah, yang keempat, yang ke-12 tanggal 12, 13, 10, 11, 12, 13. Julhijjah hari tasri, 11, 12, 13. Lima hari haram hukumnya puasa, termasuk salah satunya hari haram puasanya. Jangan anggar jago, saya puasa. Wah, enggak makan lontong. Enggak, enggak minum wah, ini ada sirup. Enggak makan kurma wah, enggak. Kenapa? Saya puasa. Wah ini beramal tapi tak pakai ilmu. Bodoh wah ini. Buka kau wah hari ini, hari ini puasa wah. Haram kau puasa pada hari ini. Buka hari ini, makan, nikmati. Besok boleh puasa, silakan. Yang kedua, makna Idul Fitri adalah hari kesucian. Siapa yang suci yang kemarin puasa? Siapa yang suci yang kemarin tarawih? Siapa yang suci yang kemarin membayar zakat fitrah? Maaf, zakat fitrah kewajiban semua umat Islam, kaya dan miskin. Zakat harta dibayar oleh orang yang punya harta. Zakat pertanian dibayar petani. Zakat perniagaan dibayar oleh perniaga atau pebisnis Zakat fitrah artinya zakat diri. Yang kaya wajib bayar zakat fitrah, yang miskin pun wajib. Jangan salah pakai. Cuman bedanya orang kaya cuman menjadi muzaki, pembayar zakat, orang miskin berhak atas dua hal, muzaki dan mustahab. Orang miskin wajib bayar zakat ketika ada makannya untuk satu sawal. Makanya jatuh wajib membayar zakat fitrah itu pada malam hari raya. Jatuh wajib hukum. Waktu yang wajib. Artinya waktu yang wajib bagi orang miskin. Maka kalau orang miskin tengok malam satu sawal. Dia tengok tempat berasnya. Kalau ada tempat berasnya itu untuk makan dia besok, dia miskin, dia wajib zakat fitrah. Karena zakat fitrah zakat diri, Pak. Zakat harta ada, zakat perniagaan ada, zakat pertanian ada, zakat diri, zakat fitrah. Yang kaya kena, yang miskin kena. Miskin dia, tapi ada makannya untuk besok. Halaya, contoh tadi malam. Dia lihat tempat makannya. Oh ada beras untuk makan satu sawal, saya miskin. Bayar zakat fitrahnya. Ini hukum. Beda zakat mal dengan zakat fitrah. Jangan mengatakan, oh saya sudah menerima zakat fitrah, masa saya membayar? kau bisa kena dua. Kau mendapat zakat fitrah karena kau miskin, tapi kau membayar zakat fitrah karena ada makan untuk satu sawal. Dudukkan hukum. Allah maha tahu kita sembunyi-sembunyi atau tidak. Allah tidak bisa dibohongi. Allah tahu kadar kemampuan kita. Jangan main-mainkan Allah. Jangan tipu-tipu Allah. Jangan sembunyi-sembunyi. Allah tahu apa yang kita jahilkan, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ketika kita ingin mempermain-mainkan hukum Allah, tunggu hukuman Allah dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sidang jamaah sholat yang dimuliakan Allah, mari kita memohon kepada Allah. Kita dijadikan orang yang betul-betul fitri di bulan Syawal ini. Fitri dalam arti berbuka, fitri dalam arti suci. Suci yang batin kita suci batin kita sebagaimana peci yang kita pakai warna putih, sebagaimana baju putih kita, sebagaimana telepung dan kerudung ibu-ibu yang putih. Putih lain. Putih lagi kita. Maka insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita dapat melaksanakan Ramadan dengan lebih baik dan kita dapat melaksanakan sawal dengan lebih baik. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim li wa lakum wali liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal rahim الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا الحمد لله الذي أعاد الأبيض والكذار أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جامع نعمه الذي خلق والسوار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنبقى إلى من عذاب النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه برار أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله اتقوا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 yang banyak, Ya Allah. Dosa johir dan dosa batin kami, Ya Allah. Terkadang seringkali dosa kami buat dengan lisan kami, Ya Allah. Dengan mata kami, Ya Allah. Dengan tangan kami, dengan perkataan kami, dengan pandangan kami, Ya Allah. Tapi tak sedikit juga dosa yang kami buat dengan hati dan batin serta perasaan kami, Ya Allah. Terkadang kami membenci saudara kami, Ya Allah. Terkadang kami menyakiti saudara kami, ya Allah. Terkadang kami memaki saudara kami, memfitnah saudara kami, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Meskipun itu hanya dalam hati dan perasaan kami, ya Allah. Terlebih-lebih bila kami jahirkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, sebaik-baik hidup ini adalah untuk bekal kematian, ya Allah. Sebaik-baik hidup ini adalah kami dapat mengakhirinya dengan kalimatul haqq la ilaha illallah. Ya Allah, kelak ketika berpisah ruh dan jasad ini ya Allah mudahkan kalam kami mengucap la ilaha illallah. Ya Allah, ketika ruh kami dibenamkan ke dalam kubur, ketika jasad kami dimasukkan ke dalam kubur ya Allah, lubang yang hanya satu kali dua meter itu, ya Allah. Jadikan kalimatul haqqi la ilaha illallah sebagai penerang dan teman kami di alam barzah, ya Allah. Ya Allah, ketika kami dibangkitkan di mahsar, ketika di mahsar yang penuh dengan penderitaan, ya Allah. Jadikan kalimatul haqqi la ilaha illallah sebagai tongkat kami, ya Allah. Ya Allah. ketika engkau selesaikanlah mizan kami, pertimbangan kami di akhirat ya Allah. Masukkan kami ke dalam jannah surgamu ya Allah. Dengan berkat anak kunci kami la ilaha illallah. Ya Allah, matikan kami ya Allah dengan iman dan Islam dan dan dan kami beribadah kepadamu ya Allah. Jangan matikan kami ya Allah ketika iman kami turun. Jangan matikan kami ketika maksiat sedang kami buat ya Allah. Matikan kami di saat amal ibadah sedang kami lakukan, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami yang mendahului kami, Ya Allah. Ayah dan ibunda kami yang belum sempat kami membalas segala perjuangan mereka, Ya Allah. Mereka merawat kami di waktu kecil menyekolahkan kami. Ya Allah, jika mereka telah tiada, jika mereka telah wafat, tempatkan mereka di sisi engkau di tempat yang sebaik-baiknya ya Allah di tempat yang semulia mulia ya Allah limpahkan kasih dan sayangmu kepada kedua ayah muda kami itu ya Allah bagaimana kasih sayang mereka kepada kami di waktu kami kecil ya Allah Ya Allah, ampunkan segala dosa mereka. Terima segala amal ibadah mereka. Meskipun mereka banyak kekurangan ya Allah. Meskipun mereka bodoh, tapi mereka ikhlas kepada kami ya Allah. Membina kami, membesarkan kami, merawat kami, membiayai hidup kami ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri. Tunjukilah kami dan keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami dan keluarga kami, anak istri kami, serta suami-suami kami jadi orang-orang yang kau cintai, ya Allah. Nantiasa mendapat petunjuk kau, ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa kami, ya Allah. Yang kau tepat kami memohon, meminta, ya Allah. Tidak kami meminta kepada yang lain. ربنا ولم أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترهمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا رب صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صلوا وسلم Thank you. Thank you. Saya pulang kampung biar saja ya. Ya, jangan ustad tadi kan ya sepuluh makanya kita naik kereta apa apa naik kereta ya ada sini biasa orang saya dari apa tadi dari kantor pajak sekarang kerjanya gimana? Itu penting. Oh, mana ini? Kalau tapi Allah. Ah, ini baik. Ya, nanti saya terakhir sekitar sekitar jam dua 12. Oh, pelan Biasanya kalau raya gini sini. Waalaikumsalam. Ya ya. ya, ya Pak ya.